Apa itu hadis sahih? Hadis sahih telah kita jelaskan bahwa disebut hadis sahih apabila memenuhi lima syarat. Apa? Yang pertama, sanad sanadnya bersambung. Apa itu sanad? Sudah kita sampaikan ya bahwa sanad itu adalah e, rantai perawi hadis yang menyampaikan kepada ya sabda Rasulullah Shallallahu di dalam sebuah hadis. Nah, sanatnya itu harus bersambung. Apa yang dimaksud dengan bersambung? Yaitu ya murid mengambil dari guru. Ya maka apabila sanatnya tidak bersambung seperti misalnya si murid tidak bertemu dengan guru. Maka para ulama mengatakan bahwa hadis itu disebut dengan munqati yaitu terputus. Ya. Atau sanatnya dihilangkan <clears throat> Ya, dari awal beberapa perawi secara beruntun. Ini pun juga dinyatakan oleh para ulama sebagai hadis yang lemah. Ya, karena ia, ia disebut secara ilmu hadis dengan hadis muallak. Nah, ya, sanat ini harus bersambung dari seorang murid ke murid ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya demikian terus sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Syarat yang kedua yaitu harus adil. Perawi itu harus adil. Apa itu disebut dengan adil? Telah kita sebutkan ya akhwatul Islam, para pendengar roja yang berbahagia. Yaitu bahwa seorang perawi disebut adil apabila memenuhi lima kriteria. Yang pertama muslim. Orang kafir tidak disebut adil. Maka periwayatan orang kafir tidak diterima. Iya. Yang kedua, harus balik <clears throat> dan berakal. Balik dan yang ketiga yaitu berakal. Yang keempat, ya salimun min asbabil uh, min asbabil fisq selamat dari sebab-sebab kefasikan artinya perawi tersebut tidak fasik ya maka perawi yang fasik tidak diterima oleh para ulama ya terkecuali apabila kefasikannya itu disebabkan oleh karena bid'ah yang tidak membuat pelakunya kafir, maka ini terjadi ikhtilaf para ulama dan pembahasannya nanti akan dibahas pada pembahasan al-jarh wa ta'dil. Kemudian syarat yang kelima adalah yaitu salimun min khawarimil muru'ah. Selamat dari muru'ah yang tidak baik, ya. Itu adab-adab yang tidak islami. Ya, seperti misalnya kencing di pinggir jalan, ya atau ia mengucapkan suka mengucapkan kata-kata yang jorok ataupun uh, apa namanya ia tidak memakai pakaian pakaian yang menunjukkan keislaman tapi dia tasyabuh dan yang lainnya maka apabila seorang perawi yang memenuhi lima syarat ini disebut dengan perawi yang adil ya artinya dia betul-betul seorang yang bertakwa kepada Allah yang takut ya apabila dia membawakan hadis dia wara ya dia takut untuk berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amanah betul-betul bisa menjaga amanah ilmiah ya disertai dengan kejujuran tentunya kemudian ya akhi syarat hadis yang sahih yang ketiga adalah an yakuna dhabi dhabat perawinya harus sempurna kebobitannya. Dan sudah kita sebutkan bahwa dobat itu ada dua macam. Yang pertama itu dobat ya sadar, artinya dia hafal di luar kepala. Sehingga apabila dia menyampaikan kapanpun dia dia bisa menyampaikannya. Ya dia harus hafal hadis tersebut dan tidak berubah hafalannya sampai akhir hayatnya. Sebab ya ada ulama-ulama yang di akhir hayatnya berubah hafalannya. Ya, seperti misalnya Sufyan bin Uyainah, seorang perawi yang thiqah, imam. Akan tetapi tiga tahun sebelum beliau meninggal dunia, beliau berubah hafalannya. Namun selama berubah hafalannya tersebut, beliau tidak menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ya perawi-perawi yang lainnya ya, yang berubah hafalannya karena adanya sebab-sebab, bisa jadi sebab karena tua, atau sebab karena buku-bukunya terbakar, misalnya seperti Abdullah bin Lahiyah, atau karena mem memangku jabatan misalnya seperti ya, ya Syarik al, al Qadhi <coughs> ya demikian pula ya banyak lagi faktor-faktor yang lain nah ini dobat sodor dan para ulama masya Allah ya akhi kedobitannya ya penghafalan mereka terhadap hadis ya bertingkat-tingkat. Ada yang sangat ya, diberikan oleh para ulama ya uh, status yang sangat hebat sekali disebut dengan siqatun sabt atau amirul mu'minin fil hadis ya atau siqatun siqah atau ya dikatakan yaitu orang yang paling siqah di dunia yang seperti siapa seperti Ibn Syihab Az-Zuhri yang digelari sebagai amirul mu'minin fil hadis seperti siapa lagi Sufyan bin Sa'id bin Masruk Al-Thawri Syu'bah bin Al-Hajjaj ya itu adalah Imam Jabal para ulama yang di, dianggap sebagai gunung Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan ya Imam Abdurrahman bin Mahdi semua itu adalah para perawi-perawi yang dianggap oleh para ulama imam ya thiqatun thiqah ya sangat thiqah sekali di antaranya al-imam al-bukhari rahimahullah al iman ya nah ini kebobitannya harus sempurna yang kedua dobet kitab yaitu kitabnya terpelihara dari kesalahan terkadang ada perawi dia yang meriwayatkan hadisnya dari kitab yang ia catat dari gurunya maka ya disyaratkan kitabnya tersebut ya apa namanya <clears throat> selamat dari kesalahan dari sakot sakot itu artinya ada yang gugur dari dari, dari hadis ya atau kesalahan dalam uh, pemberian uh, apa namanya uh, harokat dan titik ya yang disebut dengan tahrif ya atau ya dimasuki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang disebut dengan talqin. Ya, sebab ada seorang perawi doif gara-gara tetangganya yang buruk adalah ya dia bernama Katib al lais Dia ya disebut dengan Katib al lais Dia punya tetangga yang ha, eh, tulisannya mirip sekali dengan dia. Di mana apabila dia pergi keluar rumah, si tetangga masuk ke rumahnya diambil buku-buku hadisnya, dimasukkan hadis-hadis yang bukan dari hadisnya. Kemudian dia menyangka bahwa itu adalah hadisnya, karena memang tulisannya mirip, ya. Akhirnya para ulama mendoifkan Katib Al-Lais gara-gara si tetangganya yang buruk tersebut. Nah ini akhi azan ya Allah wa ayakum. Ya untuk mengetahui kebobitan seorang perawi Apakah si perawi ini seorang yang betul-betul menguasai hadisnya dan hafal? Berbagai macam cara dilakukan oleh para ulama. Ya, cara yang pertama dengan cara diuji. <clears throat> Seperti pernah Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hambal suatu ketika melewati rumah ya eh, Al-Fadl bin Dukain Abu Nuaim. Ya. Kata Yahya, aku ingin menguji orang ini. Kata ya, kata Imam Ahmad, jangan, dia sudah thiqah Tidak, aku akan uji dia. Akhirnya dia pun dia minta izin untuk masuk ke rumahnya. Dipersilahkanlah oleh Abu Nuaim, Al-Fadl bin Dukain. Lalu Yahya bin Ma'in membawakan hadis-hadis yang merupakan periwayatan siapa? Uh, apa namanya? Al-Fadl bin Dukain ini. Ya, setelah 10 hadis dibawa oleh Yahya bin Ma'in dan dibenarkan oleh Abu Nuaim. Hadis yang ke-11 dibawakan hadis. Rupanya dibawakan hadis yang bukan dari periwayatan ya Abu Nuaim. Abu Nuaim diam saja. Dibawakan lagi hadis yang ke-12. Yang ke-13, akhirnya Abu Nuaim faham bahwa Yahya bin Ma'in ingin menguji dia. Ya, maka kemudian Abu Abu Nuaim Al-Fadl bin Dukain marah ditendangnya ya Abu Nuaim eh, Yahya bin Ma'in sampai kemudian Yahya bin Ma'in jatuh ya sampai kemudian kata Imam Ahmad Hai Yahya bukankah aku katakan kepada kamu bahwa dia seorang peri yang fiqah kata Yahya bin Ma'in demi Allah ya tendangan Abu Nuaim buat saya lebih baik dan lebih saya sukai daripada berjalan ya sebulan menuju Baghdad Masya Allah Akal Islam azan ya Allah wa iyakum jadi ya, uji terkadang seperti juga Imam Bukhari rahimahullah diuji ya oleh oleh eh, sepuluh eh, apa muhadis di mana setiap orang membawa sepuluh hadis yang sanad dan hadisnya matannya itu jadi bolak-balik. Ya. Maka kemudian sepuluh-sepuluhnya sepuluh orang itu yang setiap orang bawa sepuluh hadis yang matan dan sanad bolak balik dibenarkan kembali oleh Imam Bukhari. Ya. Menunjukkan akan kesiqahan seorang perawi Terkadang dengan cara apa dibandingkan dan ini kebanyakan yang dilakukan oleh para ulama dengan dibandingkan periwayatan seorang perawi ya dengan perawi-perawi lain yang siqah atau yang lebih siqah kalau ternyata kebanyakan periwayatannya menyalahi ya perawi-perawi lain yang siqah maka dinyatakan oleh para ulama ini sebagai perawi yang dhaif ya tapi kalau ternyata <clears throat> ya kebanyakan periwetannya sesuai maka dinyatakanlah ia sebagai seorang perawi yang makbul yang diterima ya seorang yang fiqah nah di situ ya seperti misalnya Imam Ibnu Adi dalam kitab beliau Al-Kamil ya beliau sering kali membawa apa apa namanya menimbang-nimbang perawi-perawi hadis itu dengan cara apa dibanding-bandingkan dengan periwatan-periwatan lain ya perawi-perawi lain yang lebih thiqah. Ya karena terkadang satu hadis itu dari, ada diriwayatkan dari beberapa jalan. Ternyata satu orang nyeleneh sendiri meriwayatkan hadis tersebut dengan e, kalimat ada tambahan atau pengurangan atau yang lainnya atau ada tambahan misalnya yang tidak diriwayatkan oleh perawi lain atau periwayatannya tersebut ternyata tidak sesuai dengan ya kebanyakan dengan periwayatan perawi yang lain. Maka ya disitulah kemudian para ulama mencap si fulan ini ya bagaimana. Makanya subhanallah ya akhi di zaman dahulu itu ya di zaman periwayatan perawi-perawi hadis itu sangat diperhatikan sekali. Ya terutama dari sisi kebobitan dia dan keadilan dia. Ya. Di antara mereka para ulama yang pada ulama-ulama yang disebut dengan ulama jarh wa ta'dil. Ta yang mereka itu biasa untuk memfonis si perawi itu siko atau tidak pun juga bertingkat-tingkat derajatnya. Sebagaimana nanti kita akan bahas di dalam ketika kita sudah sampai kepada pembahasan masalah yang berhubungan dengan al jarah wa ta'dil. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya. Yeah. Nah, syarat yang ketiga dari hadis yang sahih adalah an yakuna ya arrawi tamat dhabab perawinya itu harus sempurna kedobitannya <clears throat> syarat yang keempat sudah kita sebutkan juga ya bahwa syarat yang keempat dari hadis sahih adalah Allah yakuna syad dan tidak boleh hadisnya syad apa itu ya periwayatan seorang perawi yang menyalahi periwayatan apa namanya perawi lain yang lebih thiqah atau perawi lain yang lebih banyak jumlahnya. Ya, perawi fiqah lain yang lebih banyak jumlahnya. Maka apabila dia bersendirian sementara perawi lain ya menyalahi periwayatannya tersebut ya, dinyatakan oleh para ulama sebagai hadis yang syadz karena dia sendirian jalannya. Ya. Syarat yang keempat, eh, yang kelima yaitu Allah yakuna mu'alla Artinya ya, tidak ada padanya ilat, bukan hadis yang ada padanya ilat. Apa itu ilat? Ya, ilat adalah eh, apa cacat yang tersembunyi dan mempengaruhi keabsahan hadis tersebut. Itu disebut dengan ilat di dalam ilmu hadis. Kalau dalam ilmu usul fikih ilat itu adalah wasfun ya membabit <coughs> ya, sifat yang tetap yang ada pada suatu hukum. Sedangkan ilat menurut ilmu hadis eh, adalah ya cacat yang tersembunyi dan bisa mempengaruhi ya keabsahan suatu hadis. Nah, ini disebut dengan ilat. Dan untuk mengetahui ilat suatu hadis ya akhi adalah dengan cara apa mengumpulkan seluruh jalan-jalannya. Terkadang suatu hadis diriwayatkan dari lima jalan setelah kita menemukan semua jalan-jalannya, dari situ kita ketahui ya apakah hadis tersebut berilat atau tidak, apakah hadis tersebut syad atau tidak. Makanya, akhi, <clears throat> kalau kita memeriksa suatu hadis dari satu sanad saja, paling banter kita hanya bisa menemukan tiga syarat saja. Bersambung, perawinya adil, dan bobit. Adapun syarat yang ke Empat yang kelima yaitu apa namanya tidak boleh syad dan tidak boleh ada ilatnya. Tidak mungkin kita lakukan kecuali dengan cara mengumpulkan jalan-jalan hadis tersebut. Makanya sebuah kesalahan yang fatal ketika seorang yang membawa menemukan suatu hadis dengan satu sanad lalu kemudian setelah dia mempelajari satu sanad itu saja langsung dia cap buah hadis ini sahih atau dhaif tanpa melihat kepada sanad-sanad lain dari hadis tersebut. Ini sebuah kesalahan fatal. Ya. Yeah. Karena terkadang hadis itu diriwayatkan dari jalan lain yang ternyata ya sahih. Atau misalnya hadis tersebut yang diriwayatkan ada sedikit ikhtilaf perselisihan, perselisihan. Yang satu meriwayatkan secara maukuf, yang satu meriwayatkan secara marfu. Mauquf itu dari perkataan sahabat. Yang satu lagi meriwayatkan secara marfu dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditimbang-timbang oleh para ulama ternyata yang meriwayatkan mauquf perawi-perawinya lebih thiqat sehingga mereka lebih mengunggulkan yang mauquf daripada yang marfu. Sehingga dari situ ya ini adalah penyakit cacat yang berpengaruh ya terhadap keabsahan suatu hadis. Masya Allah ya akhi, ya memang apa namanya eh, seni ataupun ilmu hadis ini butuh kepada ya apa namanya memang sangat apa namanya luar biasa kesungguhan para ulama untuk uh, mencatat perawi demi perawi sampai-sampai setiap perawi ditulisnya ditulis biografinya makanya ya para ulama dahulu ya dalam masa periwayatan kalau ingin mengambil suatu hadis dari seorang guru mereka biasanya duduk dulu dua bulan memperhatikan si guru ini bagaimana kedobitannya bagaimana keadilannya bagaimana ya sampai detail betul siapa namanya bagaimana kunyahnya siapa bagaimana nasabnya kemana saja dia belajar dicatat semuanya ya dalam rangka apa menjaga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mereka pun memperhatikan ya ketika dalam majelis ya kemudian di absen di mana absensi itu sudah ada dari zaman dahulu yang pertama kali memperlakukan absensi adalah para muhaddisin ya bahkan tata cara mereka menyampaikan hadis pun diperhatikan sekali sekali ya apakah dia meriwayatkannya dengan haddatsana atau akhbarona atau an atau qala dicatat ia baik-baik oleh para ulama hadis. Apakah dia itu punya sifat mudalis, ia suka tadlis, nanti kita akan jelaskan tentang pembahasan mudalis. Semua itu ya akhi azan ya Allah dalam rangka apa? Menjaga hadis Nabi saw. Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi ini adalah hadis yang sahih. Ya. Hadis yang sahih disebut dengan hadis yang sahih dalam itu apabila memenuhi lima syarat. Ya, yang pertama apa? bersambung sanatnya. Yang kedua apa? Ya, yaitu perawinya harus perawi yang adil. Yang ketiga apa? Perawinya bobot sempurna kedobitannya. Yang keempat apa? Ya tidak boleh syadz dan sudah kita sebutkan apa itu syadz. Dan yang keempat apa? Tidak boleh ada ilatnya dan sudah kita sebutkan pula ya apa yang dimaksud dengan ilat di dalam ilmu hadis akhal Islam. Kemudian hadis sahih itu dibagi oleh para ulama menjadi dua. Ada sahih li dhatihi dan ada sahih li ghairihi. Apa itu hadis sahih li dhatihi? Artinya ya, hadis itu hadis sahih itu li dhatihi adalah hadis yang memenuhi lima syarat yang tadi. Kalau hadis tersebut ya memenuhi lima syarat tadi, ya sudah saya sebutkan tadi maka itu disebut dengan sahih lidati Adapun sahih liwairihi asalnya dia adalah hadis yang hasan. Nanti kita akan sebutkan apa itu hadis hasan. Ya, di mana hadis hasan ini di bawah derajat hadis sahih walaupun sama-sama diterima. Akan tetapi karena dia dikuatkan oleh jalan lain, ya, yang Eh, walaupun jalan lain itu lemah namun syaratnya tidak boleh sangat lemah maka biasanya dia naik kepada sahih liwari artinya sahih menjadi sahih dengan yang lainnya nah ini disebut oleh para ulama sahih liwari kata Syekh Jamaluddin Al-Qasimi i'lam anna ma'arafnahu awalan huwa sahihu lidhatihi ketahuilah yang telah kami berikan definisinya ya di awal tadi adalah definisi sahih lidzatihi. Apa itu yang memenuhi lima syarat? Likauni ishtamala min sifatil qabul ala alaha Karena ia mengandung sifat-sifat penerimaan yang paling tinggi. Wa amma sahihu li ghairihi, adapun sahih li ghairihi, fahuwa ma sahiha li amrin ajnabiyyin anhu yaitu hadis yang disahihkan karena dikuatkan oleh yang lain. Idlam yashtamil min sifatil qabul ala a'laha karena hadis hasan ya hadis tersebut karena tidak mengandung sifat penerimaan yang paling tinggi ya namun diriwayatkan dari jalan lain dan dikuatkan irtaqa bima min darajatil husni ila manzilatis sihhah naiklah ia ya, ya yang tadinya derajatnya cuma hasan kepada derajat sahih. Wa kadza ma'tadada bitalakil ulama ilahu bil qabul. Demikian pula ada hadis yang menjadi sahih naik dia kesahihannya. Ya tadinya hasan. Kenapa? Karena para ulama bersepakat menerimanya. Sehingga ijma itu sendiri sudah menguatkannya. Fa innahu yuhkam lahu bisihah wa illam yakun lahu isnadun sahih maka dihukumilah bahwa hadis itu sahih walaupun sanatnya tidak dikatakan sahih akhal islam a'azani Allah wa iyyakum kemudian hadis yang sahih itu ternyata juga dilihat dari sisi uh, apa namanya ini ya, kekuatannya berderajat-derajat ada hadis sahih yang sanadnya disifati oleh para ulama sebagai sanat yang paling sahih. Memang terjadi ikhtilaf para ulama. Adakah sanat yang paling sahih? Yang dirajikan oleh banyak para ulama dan para muhakkikin bahwa tidak ada dan tidak kita tidak bisa kita sifati secara mutlak bahwa suatu sanat itu yang paling sahih. Namun tentunya suatu sanat yang disifati oleh para ulama sebagai sanat yang paling sahih mempunyai keunggulan dibandingkan dengan sanat-sanat lain yang juga sahih. Nah, seperti misalnya sanat yang paling sahih apa? Yang disebut oleh para ulama, disebut oleh Imam Al-Bukhari sebagai silsilatul zahab, rantai emas, yaitu periwayatan Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Demikian pula periwayatan uh, Az-Zuhri dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya Abdullah bin Umar Demikian pula periwayatan Muhammad bin Sirin dari Abidah ya apa As-Salmani dari Ali bin Abi Thalib. Demikian pula periwayatan Ibrahim An-Nakhai dari Al-Qamah ya, dari Ibnu Mas'ud. Ini adalah ya masing-masing sanad yang saya sebutkan tadi disifati oleh sebagian ulama sebagai sanad yang paling sahih. Jelas ya yang seperti ini diunggulkan dan mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan sanad-sanad lain yang tidak disifati demikian. Berkata Imam Abu Mansur At-Tamimi, "Fa'ala hadza." Atas dasar ini ajalul asanid asy an Malik an Nafi an Ibnu Umar lil ijma'. Sanad yang paling agung adalah itu periwayatan Imam Syafi'i dari Malik dari Nafi dari Ibnu dari Ibnu Umar karena telah menjadi ijma' para ulama bahwa mereka semua imam Ya. Ikhwatul Islam ma'azani Allah wa iyyakum. Kemudian, ya, hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ini pun juga apa namanya dinyatakan oleh para ulama sebagai hadis yang paling sahih. Kata Syekh Jamaluddin, wa yultahaq bihadha tafadhul mattafaqa syaikhan. Yaitu hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim Ya, karena apa? Karena para ulama semua bersepakat akan keagungan dua buku ini. Tifakil ulama ba'dahuma ala kita kitabaihima bil qabul. Karena para ulama telah bersepakat untuk menerima kedua kitab ini yaitu Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian setelahnya kata para ulama yang bersendirian padanya Imam Bukhari. Yang ketiga yang bersendi eh, yang setelahnya yang bersendirian padanya Imam Muslim. Kemudian setelahnya lagi yang sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Yang setelahnya lagi yang sesuai dengan syarat Bukhari saja. Yang setelahnya lagi yang sesuai dengan syarat Muslim saja. Kemudian yang terakhir yaitu yang sesuai dengan syarat imam-imam yang lainnya. Ini derajat-derajat hadis sahih. Jadi kalau kita mendapatkan hadis tersebut disepakati oleh Bukhari dan Muslim, hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, ketahuilah itu adalah hadis yang pasti sahih. Bahkan ya para ulama mengatakan itu hadis yang paling sahih. Kenapa? Karena Bukhari dan Muslim ini orang yang sangat luar biasa ya pengetahuan mereka terhadap hadis dan telah terjadi kesepakatan para ulama untuk menerima hadis hadis yang dikeluarkan atau disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Akhul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Memang para ulama pun juga berbicara ya tentang negeri mana yang paling apa namanya bebas ya yang paling bebas dari ya apa namanya periwayatan yang tidak bagus. Syekhul Islam Ibn Taimiyah Taqiyuddin Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, "Ittafaqu ahlul ilmi bil hadis على أن أصح الأحاديث ma رواه أهل المدينة ثم أهل البصرة ثم أهل الشام Di para ulama hadis bersepakat bahwasannya hadis yang paling sahih itu yang diriwayatkan oleh ahli Madinah, penduduk kota Madinah, para ulama hadis kota Madinah. Kemudian setelahnya ahlul Basrah, kemudian setelahnya ahlul Syam. Berkata Al-Khatib Al-Baghdadi As-Sahhu Turuqis Sunan Ma yarwihi ahlul haramaini Makkah wal Madinah Fa inna tadlis anhum qalil Wal kadba wa wad'a al-hadith indahum aziz ولأهل اليمن روايات جيدة وطرق صحيحة إلا أنها قليلة ومرجعها إلى أهل الحجاز أيضا ولأهل البصرة من السنن الثابتة بالأسانيد الواضحة ما ليس لغيرهم مع إكثرهم والكوفيون مثلهم في الكثرة غير أن رواياتهم كثيرة الدغل قليلة السلامة من العلل وحديث الشاميين أكثره مراسيل ومقاطيع وما اتصل منهم مما أسنده الثقات فإنه صالح والغالب عليه ما يتعلق بالمواعظ قتل الخطيب البغدادي Hadis yang paling sahih jalannya biasanya yang direwetkan oleh dua penduduk haram, yaitu Makkah dan Madinah. Kenapa? Karena tadlis, ya sifat tadlis itu sedikit sekali pada mereka. Apa sih tadlis itu, akhi? Tadlis itu memperlihatkan kebaikan, menyembunyikan ketidakbaikan. Nah, seperti misalnya seorang perawi meriwayatkan dari guru si A, dan dia banyak meriwayatkan hadis dari si A. Kecuali beberapa hadis dia tidak mendengar langsung dari si A tapi dia mendengarnya dari si B yang kebetulan si B itu doif lemah apa yang terjadi si B ini digugurkan dia tidak disebut namanya langsung di, dia katakan an dari A seakan-akan hadis itu langsung dia dengar dari si A padahal tidak ini namanya tadlis kita lanjutkan ya biasanya kata beliau hadis yang paling sahih jalannya itu yang diriwayatkan oleh ahlul haramain Mekah dan Madinah kenapa karena tadlis pada mereka sedikit Demikian pula kedustaan dan pemalsuan terhadap mereka begitu berat, begitu agung, sehingga mereka itu orang-orang yang sangat jauh dari berdusta atas nama Rasulullah SAW. Penduduk Yaman juga, kata beliau, punya riwayat-riwayat yang bagus. Jalan-jalan yang sahih tapi sayang sedikit sekali. Dan kebanyakan juga porosnya kepada Ahlul Hijaz. Adapun penduduk Basrah, memang mereka punya ya sanat-sanat yang sahihah, yang jelas di mana tidak dimiliki oleh yang lainnya ya, dan mereka pun banyak meriwayatkan hadis-hadis adapun penduduk Kufah maka mereka banyak hadisnya tapi sayang kebanyakan riwayat mereka itu banyak penyakitnya kata beliau sementara hadisnya orang-orang Syam kebanyakan mursal dan terputus dan yang bersambung pun juga yang diri dimusnadkan oleh perahu yang fiqat itu salih namun kebanyakan itu juga sebatas masalah-masalah yang bersifat mau'idhah saja, nasihat-nasihat. Ini ya akhi, azani Allah Kemudian kalau ada seorang perawi atau seorang ulama berkata begini, Asahhu syai'in fil babi kada. Hadis ini adalah yang paling sahih dalam bab ini. Apakah berarti hadis itu sahih? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjawab, La yalzam min hadhil ibarah sihatul hadis. Tidak mengharuskan ungkapan seperti ini menjadikan hadis tersebut sahih. Karena fa innahum yaquluna hadza ashahu ma jaa fil bab. karena para ulama hadis terkadang berkata begini, hadis ini yang paling sahih di dalam bab ini. Walaupun dia ternyata dhaif cuman karena dia paling kuat di antara yang lainnya, yang paling unggul di antara yang lainnya yang sama-sama dhaif, maka dikatakan yang paling soheh artinya yang paling unggul. Makanya akhi jangan tertipu ya dengan perkataan seorang ulama yang ketika mengatakan misalnya hadis ini adalah paling soheh di bab ini. Jangan kemudian kita fahami bahwa ulama ini memfonis bahwa hadis itu sahih. Ya, banyak ya terkadang e, orang-orang awam yang tidak memahami ya istilah seperti ini. Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum telah kita jelaskan dahulu bahwa e, para ulama ketika menulis kitab-kitab hadis sebelum datang Imam Al-Bukhari mereka mencampur adukan antara hadis yang sahih dan hadis yang baif antara hadis juga dengan perkataan para sahabat dan tabi'in sampai datanglah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah beliaulah yang pertama kali menulis buku yang meng mengkhususkan hadis yang marfu yang sampai kepada Rasulullah dan sanatnya sahih. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab At-Taqrib, Awalu musannafin fi sahihil mujarrad Sahihul Bukhari." Ya, buku yang pertama kali mengumpulkan hadis sahih saja yaitu Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Walaupun sebelum Imam Bukhari adalah kitab kitab Muwatta Imam Malik karena Muwatta Imam Malik juga disifati sebagai buku yang paling sahih tapi sayang, dalam muwatta Imam Malik tidak semuanya hadis itu marfu sampai Rasulullah. Ternyata. Di situ juga ada yang apa namanya mursal, ada yang munqati, ada juga perkataan sahabat. Sehingga apa? Ya tidak bisa dikatakan bahwa ia adalah e, buku yang menyendirikan tentang hadis yang sahih saja. Walaupun memang di dalam Sahih Bukhari ada beberapa hadis-hadis muallak kan tetapi itu hanya sebatas di judul-judul bab saja biasanya dan itu pun hanya sebatas untuk istishhad ya untuk menjadikannya sebagai syahid saja dan Al-Hafidh Ibnu Hajar telah menjelaskan secara panjang lebar di dalam kitab beliau Hadjus Sari Muqaddimah Fathul Bari tentang hadis mu'allak eh, yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari dan insya Allah kita saya insya Allah akan bacakan penjelasan Al-Hafidh Ibnu Hajar mengenai hadis mu'allak ya dalam Sahih Bukhari ya ketika kita membahas tentang hadis mu'allak itu Allahu a'lam dan harus difahami, akhi. Jangan kita mengira bahwa hadis sahih itu adanya hanya dalam Sahih Bukhari dan Muslim saja. Jangan kita mengira bahwa kalau tidak dikeluarkan Bukhari dan Muslim berarti hadis itu tidak sahih. Jangan. Karena apa? Karena Imam Bukhari dan Muslim tidak mensyaratkan harus semua hadis sahih beliau masukkan. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari sendiri pernah berkata, Ahfadhu mi'ata alf hadis minas sahih. Saya hafal seratus ribu hadis yang sahih. Padahal di dalam Sahih Bukhari tidak sampai seratus ribu, sepuluh ribu pun tidak. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, Innal Bukhari wa Musliman radhiyallahu anhuma lam yaltazima isti'ab as-sahih. Bal sahha anhuma tasrihuhuma bi annahuma lam yastau'ibah. Wa innama qasada jam'a jumari minas sahih. Bukhari dan Muslim tidak mengharuskan bahwa mensyaratkan bahwa bukunya ini telah mencakup semua hadis yang sahih. Ya, bahkan keduanya yaitu Bukhari dan Muslim telah menjelaskan secara gamblang bahwa tidak semua hadis sahih dimasukkan ke dalam bukunya. Akan tetapi maksud mereka berdua adalah sebatas mengumpulkan ya beberapa hadis yang sahih yang yang menunjukkan kepada suatu permasalahan. La annahu yahsuru jami'a masaili bukan berarti kemudian Imam Bukhari dan Muslim mengumpulkan seluruh masalah-masalah dan hadis-hadisnya. Tidak, bahkan banyak sekali hadis-hadis yang yang sahih yang ada di luar dari di, di luar Bukhari dan Muslim ya akhi ya azan ya Allah wa iyyakum. Berkata Imam As-Sakhawi dalam kitab beliau Fathul Mughith. Inna syaikhaini lam yastau'iba kulla sahih fi kitabaihima. بل لو قيل إنهما لم يستوعبا مشروطهما لكان موجها Bukhari dan Muslim tidak mencakup semua hadis sahih dalam kedua dalam kitabnya. Bahkan kalau dikatakan tidak semua hadis yang sesuai dengan syarat mereka dimasukkan dalam buku mereka, itu pun tepat. Waqad sarraha kullu bi adami isti'ab karena Imam Bukhari dan Muslim sudah menyatakan bahwa tidak semua hadis sahih masuk dalam bukunya. Ikhwatul Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Namun, ya, sebagian ulama mengatakan kalau kutubus sitah, ya kebanyakan hadis sahih itu ada di dalam kutubus sitah. Apa kutubus sitah itu? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, ya, dan Ibnu Majah. Kemudian, apakah hadis sahih di luar kutubus sitah sedikit atau tidak? Ya, sebagian mengatakan banyak, sebagian lagi ya sedikit. Ya, dan Imam Nawawi tampaknya condong kepada pendapat yang bahwa mengatakan bahwa di luar kutubus kita sedikit saja. Imam Nawawi berkata aswab annahu lam yafutil usul al khamsah min as sahih illa al yasir kata beliau yang benar bahwa ya uh, yang di luar usul yang lima yang dimaksud yaitu Bukhari Muslim Abu Daud Tirmidzi Nasai Ya hadis sahihnya itu sedikit. Allahu a'lam. Ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Akan tetapi tentunya eh, diwan atau dawawin buku-buku hadis itu tidak hanya sebatas kutubus sitah. Sebab yang kita lihat dia ya banyak sekali. Seperti Al-Imam At-Tabrani menulis kitab Mu'jam, tiga Mu'jam. Mu'jam Kabir, Mu'jam Awsat, dan Mu'jam Sogirnya. Ya, demikian pula Imam Ibn Hibban dalam kitab sahihnya. Imam Ibn Khuzaimah dalam kitab sahihnya. Dan terkadang hadis-hadis dalam yang diriwayatkan oleh mereka tidak ada dalam Kutubusita dan jumlahnya cukup banyak juga. al Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Setelah Bukhari dan Muslim, jadi mana yang pertama kali menulis buku yang hanya terkumpul padanya hadis-hadis sahih adalah Imam Bukhari diikuti oleh Imam Muslim murid daripada Imam Bukhari. Namun para ulama bersepakat ya akhi bahwa Imam Bukhari lebih piawai daripada Imam Muslim. Bahkan dikatakan bahwa Imam Muslim kalau kalau bukan karena Allah kemudian Imam Bukhari ya dia tidak akan ya pergi mencari ilmu hadis. Bahkan Imam Muslim sendiri yang mengakui bahwasanya Imam Bukhari itu adalah ya ustadznya para muhaddisin. Makanya ya akhi, keunggulan Sahih Bukhari di atas Sahih Muslim itu perkara yang diakui oleh jumhur para ulama, para muhaddisin. Kecuali dari beberapa ulama yang Maroko seperti Abu Ali Al-Jayyani yang mengunggulkan Sahih Muslim di atas Sahih Bukhari akan tetapi ini tidak benar kalau dikatakan bahwa keunggulan saya Muslim di atas saya Bukhari dari sisi tansik yaitu kerapihan dalam memberikan bab betul. Memang ya, Imam Imam Muslim dalam masalah e, kerapihan babnya dalam artian ya dalam memberikan bab ya lebih mudah. Demikian pula dalam masalah lafaz Imam Muslim lebih kuat. Kenapa? Karena Imam Bukhari termasuk per, apa seorang ulama yang membolehkan meriwayatkan hadis secara mana? Sedangkan Imam Muslim ya mengharamkan meriwayatkan hadis secara makna. Pokoknya harus sesuai dengan teks yang dia dengar dari gurunya. Tidak boleh dia meriwayatkan hadis dengan makna. Makanya Sahih Muslim dari sisi lafad-lafadnya memang lebih kokoh dan lebih kuat. Tapi kalau dilihat dari sisi sanat-sanatnya secara umum, ya Bukhari lebih unggul dan lebih kuat terlebih Imam Bukhari yang mensyaratkan bahwa seorang perawi ya seorang murid harus betul-betul diketahui bahwa ia mendengar langsung dari gurunya. Sementara Imam Muslim tidak. Imam Muslim hanya mensyaratkan bahwa yang yang penting sezaman fiqah dan tidak mudalis dan imkan yaitu liqa ada kemungkinan untuk bertemu. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian setelah Bukhari dan Muslim muncullah ya ulama lain yang menulis kitab dengan mengkhususkan hadis sahih itu uh, Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab beliau As-Sahih. Namun Sahih Ibnu Khuzaimah ini di bawah Bukhari dan Muslim karena di sana ada beberapa hadis atau banyak hadis juga yang dikritik oleh para ulama. Seperti misalnya hadis Ramadan terbagi menjadi tiga. Sepuluh pertama rahmat, yang kedua ampunan, dan yang ketiga ikul minan nar. Dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Namun sanatnya ada padanya seorang perawi yang dhaif yang bernama Ali bin Zaid bin Jud'an. Makanya di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah ada beberapa terdapat hadis-hadis yang lemah. Ya sehingga derajat daripada Sahih Ibnu Khuzaimah ini di bawah jauh di bawah Bukhari dan Muslim. Kemudian setelah Ibnu Khuzaimah datang Al-Hafidh Ibnu Hibban menulis juga kitab sahihnya menamai bukunya dengan At-Taqasim wal Anwa. Akan tetapi Ibnu Hibban ini mempunyai kebiasaan yang aneh di mana ia menganggap perawi yang tidak dikenal itu dia dibawakan kepada asalnya dia thiqah sehingga dia menganggap thiqah perawi-perawi yang majhul yang tidak diketahui dan tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali satu orang atau dua orang lebih yang merupakan majhul hal atau majhul uh, ain dan nanti pembahasannya insyaallah. Nah, gara-gara kebiasaan yang aneh ini Ibnu Hibban seringkali mensahihkan atau memasukkan dalam kitab sahihnya hadis-hadis yang ada pada perawinya, pada dalam sanatnya perawi-perawi yang majhul. Makanya ia di bawah, jauh di bawah sahih Ibnu Khuzaimah. Kemudian datang setelah Ali, setelahnya Imam Al-Hakim dan ini lebih lebih lebih parah lagi, ya. Karena Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya ternyata terkandung padanya hadis palsu, hadis yang sangat daif dan sebagian ulama memberikan udur kepada beliau karena Imam Imam Al-Hakim tidak sempat untuk mengoreksi kembali ya kitab Mustadraknya karena beliau keburu meninggal dunia. Ya karena beliau hanya baru mengoreksi sepertiga dari buku saja, dua per tiga buku itu belum dikoreksi. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa kitab Mustadrak itu sepertiga awalnya itu banyak hadis-hadis yang sahihnya Adapun sepertiga dua pertiga setelahnya banyak sekali itu ya ter, apa hadis-hadis yang apa namanya ya tidak sahih. Yang jelas akhi ya selain Bukhari dan Muslim <clears throat> atau ya Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan yang lainnya tidak bisa dipastikan atau tidak boleh kita pastikan hadis itu sahih atau dhaif kecuali setelah kita mempelajarinya atau adanya pernyataan dari para ulama misalnya ulama besar yang mengatakan bahwa hadis itu sahih. Allahu a'lam. Saya cukup pembahasan kita sampai di sini dulu dan insya Allah kita lanjutkan pada uh, pembahasan berikutnya. Nah, baik, ikhwatul iman rahimakumullah demikian tadi pembahasan Al Ustad Badrussalam LC hafizahullah taala tentang mustalahul hadis. Ikhwatul iman rahimakumullah, kita akan bacakan di antaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan di Bekasi mau tanya Ustadz, bagaimana jika ada hadis yang dihukumi doif oleh ulama, akan tetapi oleh ulama B dihukumi sahih? Pertaan pertanyaannya, hujah hadis yang mana yang dipakai? Jazakallahu khairan. Silakan Ustadz. Ini sebetulnya pertanyaan sudah saya jawab pada pertemuan kemarin ya. <clears throat> Dengan pertanyaan yang hampir senada Eh, tentunya apabila kita mempunyai kemampuan untuk menilai dan menimbang dan mencari Ustadz Fulan atau ulama Fulan mengatakan hadis ini sahih sementara ulama yang lain mengatakan hadis itu dhaif kemudian kita melihat ya hujah-hujah yang dibawakan oleh mereka kemudian menimbang dan melihat kalau memang kita diberikan kemampuan oleh Allah demikian maka kita harus menimbang ia kemudian mentarjih mana yang lebih kuat yang lebih kuat dari keduanya karena terkadang perbedaan dalam penilaian suatu hadis terkadang akibat perbedaan dalam menilai perawinya sebagai ulama yang satu mengatakan perawinya doif yang satu lagi mengatakan perawinya sahih apa thiqah ya atau saduk misalnya Gara-gara perbedaan dalam penilaian perawi ini, terjadilah perbeda perbedaan dalam menghukumi. Ya atau juga banyak sekali ya faktor-faktor yang menyebabkan para ulama itu berbeda ya di dalam masalah tasih dan tad'if. Ya kembali juga terkadang kepada manhaj mereka ya di dalam pentasihan dan pentad'ifan ada sebagian ulama yang menganggap bahwa pokoknya kalau hadis itu sesuai dengan usul syariah Al-Quran dan hadis bisa dianggap hadis itu sahih dan yang lainnya. Nah, seperti ini juga harus kita melihat manhaj ulama itu sendiri sebelum juga kita mentarji. Sehingga kalau kita diberikan kemampuan pada waktu itu kita berusaha untuk mentarji. Ya, kalau tidak tidak mampu, puyeng kita ah, ya nggak paham saya. Maka yang lebih baik adalah kita ya untuk mengikuti yang lebih alim, yang lebih dalam keilmuannya. Nah. Iya, ikhutiman rahimakumullah. Kita akan masih bacakan untuk pertanyaan via pesan singkat berikut ini. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi Ustadz mau tanya, apakah anak berdosa jika mengajarkan TPA di kalangan anak-anak, sedangkan anak masih belajar makhrajul huruf? Akan tetapi Ana mengajarkan akidah dan panduan doa-doa, Ustadz Yazi dan semua ilmu dari Ustadz-Ustadz. Ana sampaikan kepada anak-anak Ustadz Afwan. Minta nasihatnya jazakallahu khairan dari Umu Amar di Bekasi. Silahkan Ustadz. Pertama, hendaknya kita ini harus punya sifat warak dan rasa takut kepada Allah. Apalagi dalam hal masalah mengajar walaupun itu kepada anak-anak karena kesalahan dalam mengajar fatal sekali akibatnya. Kalau memang keterbatasan guru dan kita juga ditugaskan untuk mengajar di TPA ya untuk mengajarkan akidah mereka, tentu berikanlah akidah-akidah yang sifatnya ringan yang kita telah kuasai dari kitab-kitab para ulama atau para ustadz-ustadz yang telah kuat dan kokoh keilmuannya. Sambil kemudian dia terus memperbaiki makhorijun hurufnya, karena betapa memalukannya ternyata kalau muridnya mengetahui gurunya sedang belajar makhrajul huruf dan ternyata makhrajnya masih belum becus. Ini sangat memalukan tentunya. Maka dari itu ya saran saya kepada ibu untuk terus ya meningkatkan keilmuan dan jangan lupa hati-hati dan warok di dalam masalah mengajarkan masalah apalagi masalah-masalah akidah itu. Nah. Ya baik, kita akan beralih kepada telepon yang masuk yang sudah berada di line telepon kami. Iya Bapak, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Abidin di Asrama Yanair. Pak Abidin, silahkan Pak. Uh, gini Ustaz, saya sering lihat uh, dalam sebuah konteks hadis, rapatnya uh, eh, hadis ini sahih dengan syarat Bukhari misalkan. Itu maksudnya bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama memang terjadi ikhtilaf tentang masalah apa yang disebut maksud dengan syarat Bukhari atau syarat Muslim. Namun banyak ulama yang merujukkan bahwa syarat Bukhari itu tanatnya adalah terdiri dari perawi-perawi yang dikeluarkan oleh Bukhari di dalam sahihnya. Tentunya dengan cara dan dengan tetap melihat tata cara Imam Bukhari mengeluarkan perawi tersebut dalam sahihnya. Maka apabila perawi-perawinya ada dan dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya atau Muslim keduanya dengan juga memperhatikan tata cara periwayatan mereka, maka kita katakan bahwa hadis ini sesuai dengan syarat Bukhari. Karena terkadang ada perawi yang dikeluarkan oleh Bukhari di dalam sahihnya ternyata hanya sebatas untuk mutabaah saja bukan untuk lil ihtijaj untuk dijadikan hujah. Ini juga harus diperhatikan. Nah. Ya, demikian Ikhwatul Iman Baik Ustaz, kita akan kembali ke SMS atau pesan singkat yang masuk pada kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum Ustadz saya Umu Najwa di Cikarang Saya pernah dengar ada kisah suaminya Ada kisah yang suaminya safar Terus dia berpesan kepada istrinya selama suaminya Safar tidak boleh keluar rumah. Kemudian orang tuanya sakit keras dan ingin bertemu dengan anaknya, tapi anaknya itu tidak bisa pergi kepada orang tuanya sampai orang tua itu meninggal. Uh, dan perempuan itu kata Rasulullah masuk surga karena patuh dengan suaminya. Ini hadis hadisnya sahih apa tidak katanya Ustaz? Silakan. Iya, hadis itu memang masyhur ya. Dan saya saya juga sering mendengarnya. Cuman sayang sekali saya juga belum sempat untuk memeriksa hadis tersebut. Dan insya Allah ya saya usahakan untuk pertemuan selanjutnya ya untuk uh, menerangkan atau apa menyebutkan tentang status hadis itu insya Allah taala. Nah. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah. Sudah masuk di line telepon kita saudara kami Bapak Solihin di Menteng. Iya, silakan Bapak Solihin. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada Radio Roza. Bapak, adanya... Bapak, mohon maaf, iya. agar suaranya dikecilkan ya Bapak ya. Oh, iya. Oh ya dekat. Dikecilkan suara radionya Pak, mohon maaf ada iya. iya. Silakan Pak. Iya Pak. Uh, saya mau tanya Pak Ustaz kalau hadis maukuf itu kadang-kadang kan ada tulisan di buhul buluhur marom ada maukuf saya kurang paham itu kok Pak Ustaz. Gitu. Demikian ada. Baik, terima kasih Bapak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Uh, hadis maukuf adalah hadis yang sampai kepada para, ke, kepada sahabat saja dari perkataan sahabat biasanya. Makanya dikatakan hadza hadzal hadis mauquf ala fulan ya hadis ini hanya sampai kepada si fulan dari sahabat sehingga itu bukan dari sabda Rasulullah tapi seorang apa perkataan sahabat hadis mauquf ini uh, uh, ada yang dihukumi oleh para ulama sebagai hadis marfu ya kalau ternyata hadis tersebut bukan majal lil ijtihad bukan tempatnya untuk berijtihad seperti dalam masalah pengabaran yang gaib atau keutamaan-keutamaan ibadah tertentu ya maka kalau seorang sahabat mengabarkan tentang sesuatu yang gaib selama sahabat itu bukan sahabat yang banyak mengambil dari Israiliyat ya dari ahli kitab, maka ya para ulama biasanya menghukumi sebagai hadis yang marfu, hukman. Ya, dihukumi marfu begitu walaupun mauquf dari perkataan sahabat itu sendiri. Seperti misalnya hadis inna min asyrati sa'an yurta in an yurfa'al an yurfa'al ashrar wa yudha'al akhyar di antara tanda hari kiamat adalah orang yang baik itu akan dihinakan dan orang yang buruk itu akan di, dimuliakan dan seterusnya. Walaupun itu dari perkataan sahabat akan tetapi ya kata para ulama tidak mungkin ini per, ya, dari dari dari apa namanya kantongnya sahabat dari ya. Karena ini bukan masalah-masalah ijtihad sehingga dihukumi marfu oleh para ulama. Selain itu, ya, maka hukumnya tetap marfu dan apa namanya dari perkataan sahabat. Dan perkataan sahabat sendiri kalau dia dilihat kalau ternyata diselisih oleh sahabat lain maka itu bukan hujah. Hujah adalah Al-Qur'an dan hadis. Tapi kalau perkataan sahabat itu masyhur dan tidak ada ulama para sahabat lain yang menyelisihinya, yang rajih bahwa itu adalah hujah. Nah, Ya, Ikhwatuliman rahimakumullah demikian dan mudah-mudahan jawaban ini bermanfaat untuk kita semua. Ikhwatuliman rahimakumullah sudah masuk di line telepon kami. Saudari kita Ukti Hafsah di Ciledug. Silahkan Ukti. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Ini Ustaz masalah mengajar. Uh, eh, anak diminta untuk mengajar anak-anak gitu ya ke SMP tapi anak anak menolak dengan alasan masih masih minim rumah anak gitu terus dia bilang kalau punya ilmu harus disebarkan meskipun sedikit gitu. Jadi bagaimana Ustaz menjelaskan kepada dia gitu. Padahal kita masih merasa ilmunya masih minim dan kalau untuk mengajar juga masih merasa takut gitu. Ya tidak aja mohon nasihatnya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ini memang sebuah kesalahan dalam pemahaman ya di masyarakat kita ini walaupun ilmunya sedikit katanya harus disebarkan ya karena berdasarkan hadis balighu anni walau ayat sampaikan dari walaupun satu ayat seharusnya kata-kata disebarkan tuh jangan dimasuk dalam dipahami atau diletakkan ya untuk orang yang kemudian mendudukkan diri sebagai seorang pengajar. Sebab untuk menjadi seorang pengajar harus dia betul-betul telah banyak ya keilmuannya dibanding apa banyak mengetahui berbagai macam masalah-masalah agama. Menguasai pembahasan yang akan dia sampaikan kalau dia mau membahas tentang suatu ayat, dia sudah melihat penafsiran para ulama. Apakah ayat tersebut termasuk ayat yang muhkam atau mutasyabih, Dimasuk atau tidak, bagaimana sabab urutnya, sabab nuzulnya, bagaimana pendapat ulama tafsir ya dari sisi uh, dan apa i'rab Al-Qur'annya juga dia faham. bahasa Arabnya dia kuasai. Nah, seperti ini seharusnya. Makanya ketika masyarakat kita ini ya membawakan hadis balighu anni walau ayat sampaikan dariku walaupun satu ayat seakan mereka memahami bahwa yang penting saya punya satu ayat sudah saya jadi mubalik sana sini ini sebuah kesalahan yang sangat fatal sekali karena ya kalau kita sebatas uh, menyampaikan hadis atau ayat yang sudah kita kuasai tersebut cuma itu doang mungkin silahkan tapi kemudian menuduhkan diri sebagai penceramah kemana-mana hanya sebatas modal punya satu ayat atau dua ayat. Ini sebuah pemahaman yang sangat salah sekali. Makanya dalam hadis lain Rasulullah SAW mengisyaratkan ya bahwa tingkatan penyampaian itu setelah apa? Penguasaan. Rasulullah SAW bersabda, "Nadzarallahu ra'a sami'a maqalati fahafawa'aha wa hafidhaha wa addaha." Ya, semoga Allah memberikan cahaya kepada orang yang mendengar sabdaku, lalu ia memahaminya, lalu ia menghafalnya dan menyampaikannya. Kata para ulama, ini adalah martabat ilmu. Di mana martabat yang pertama adalah al-insat, dia mendengar. Kemudian memahami. Kemudian setelahnya ia menguasai dengan menghafalnya. Setelah itu dia menyampaikan Nah, adapun kemudian dia comot ayat kemudian tafsirkan sendiri ini bahaya sekali. Bahwa hadis kemudian tafsirkan sendiri menurut royunya, ini perkara yang sangat berbahaya. Ya, karena untuk menafsirkan ayat butuh kepada ilmunya. ilmu ya, ilmu-ilmu alat ya, untuk menafsirkan ayat itu berupa apa? Penguasaan terhadap kitabullah karena ayat yang di satu ayat terkadang ditafsirkan dalam ayat yang lain penguasaan terhadap hadis Nabi karena ya, apa ayat-ayat yang ditafsirkan oleh Rasulullah SAW harus kita ketahui. Demikian pula penguasaan terhadap tafsir para sahabat, para tabiin dan para ulama setelahnya. Supaya kita tidak salah di dalam memahami suatu ayat. Makanya sebuah keberanian yang yang tidak bagus ketika seseorang mahasiswa ataupun pelajar sudah berani untuk kemudian mencomot ayat ia mengambil satu ayat lalu tafsirkan dengan rokyunya sendiri. Ini sebuah keberanian atau perbuatan yang nekat yang tidak bagus sekali. Dicela pelakunya. Kalau para ulama tafsir ulama sendiri ter, ter, terdahulu ya berwanti-wanti jangan sampai ya jangan sampai kita ini ya berbicara dalam masalah agama kecuali dengan ilmu yang kuat. Sampai Imam Ahmad bin Hambal ia ya melarang murid-muridnya untuk berfatwa dalam masalah-masalah kontemporer Kenapa? Karena masalah-masalah berat seperti masalah agama bukan masalah yang ringan ya. Maka dari itu ya, semoga Allah memberikan rahmat kepada penanya tadi yang diberikan oleh Allah kewaraan dan rasa takut ya untuk uh, tidak secepat itu matang sebelum waktunya. Nah. Iya demikian dan terima kasih tadi untuk saudari kita yang bertanya di Ciledug. Ihotuliman iman rahimakumullah berikutnya akan kita dengarkan telepon yang masuk dari saudara kita Bapak Joko di Pondok Kelapa. Akan... Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Joko. Barakallahu fiik. Uh, Ustaz, saya mau tanya. Saya sebetulnya ini mungkin nggak tahu menimpang atau tidak dengan makalah hari ini. Ada hadis mengatakan bahasanya kita dilarang menyakiti badan kita sendiri. Lalu uh, justru badan saya ini saya memiliki tato, Ustaz. Jadi apakah saya harus menghilangkannya atau saya harus mendiaminya, membiarkannya gitu Ustaz. Sebab teman-teman saya melarang saya. Kebetulan saya saat ini sedang belajar menjalani sunnah, insya Allah. Begitu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Uh, eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda la darara wa la dirar. Tidak boleh melakukan perbuatan yang mudarat, baik mudarat untuk diri ataupun buat orang lain. Dan tidak boleh membalas mudarat dengan mudarat. Bertato itu mudarat. Kemudian kita hilangkan dengan cara setrika misalnya yang sehingga akhirnya kulit kita semakin rusak maka ini membalas mudarat dengan mudarat tidak diperbolehkan pak kecuali kalau memang bapak mempunyai ada tumbuhan herbal misalnya yang mampu yang bagus untuk menghilangkan e, tato secara alami maka ini silahkan adapun kemudian ia membalas mudarat dengan mudarat lagi maka ini perkara yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Iya, Hotliman rahimah Rahimakumullah sudah banyak tadi telepon yang kita terima dan kita kali ini akan beralih kembali kepada pesan singkat yang sudah banyak masuk di meja siar kami. Baik, rupanya ini ada yang bertanya dari kawan pelajar kita, dari adik kita. Assalamualaikum Ustadz katanya. Dari Dede di Hayam Wuruk, Jakarta. Kalau hadis Arba'in itu apa Ustadz? Kata teman, hadis itu wajib kita hafalkan katanya. Sukron. Silahkan Ustadz. Uh, hadis arba'in itu artinya 40 hadis. Memang ada ya hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan menghafal 40 hadis. Akan tetapi telah dijelaskan para ulama bahwa semua periwayatannya dhaif jidda atau hadisnya dhaif walaupun banyak jalannya tapi tidak lepas dari perawi-perawi yang sangat lemah sehingga tidak menguatkan satu sama lainnya. Yang jelas, menghafalkan hadis itu adalah perkara yang terpuji dan dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya disebutkan dalam hadis yang saya saya baru tadi bawakan ya Rasulullah SAW bersabda Allahum ra'a sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami' Semoga Allah memberikan cahaya ya kepada wajah siapa? Wajah orang yang mendengarkan sabdaku lalu ia menghafalnya, lalu ia meng, apa memahaminya, menghafalnya, lalu ia menyampaikannya menghafal hadis bagus, baik sekali. Terpuji pelakunya. Ya selama tujuan menghafalnya untuk ber, untuk bukan untuk berbangga-bangga ya. Maka dari itu ya kita usahakan dan upayakan tapi tentunya menghafal Al-Qur'an lebih kita dahulukan. Nah. Ya, ikhwatul iman Rahimahkumullah, demikian tadi dan masih di pesan singkat yang masuk pada kesempatan siang hari ini. Ada pertanyaan yang masuk kita bacakan, Ustadz. Apakah yang dimaksud dengan khilaf yang tabar, Ustadz? Syukron, silakan. Khilaf yang tabar artinya perselisihan yang bisa diterima. Adalah perselisihan yang dua pendapat itu dapat diterima sisi pendalilannya, pemahaman terhadap dalilnya secara kaidah-kaidah syariat. Sebuah contoh misalnya, perselisihan ulama mengenai apakah membaca Al-Fatihah di belakang imam yang jahar itu bagi makmum itu hukumnya wajib atau tidak. Ini adalah perselisihan yang sifatnya ya mu'tabar. Artinya sama masih sama-sama kuat dan tidak boleh kita saling menyesatkan. Sebagian ulama mengatakan wajib dan pendapat Imam Syafi'i beralasan dengan keumuman hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah Salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kata Imam Syafi'i, kata-kata la salata nakirah fi ya nakirah fi siyaqin nafi. Ini adalah berbentuk nakirah dalam redaksi peniadaan yang mempunyai makna umum. Tidak sah. Liman lam yaqra. Man di sini mempunyai ya disebut dengan isim mausul juga yang mempunyai makna umum. Man untuk siapa yang tidak membaca Al-Fatihah. La solata, peniadaan la solata, kata Imam Syafi'i, ia dibawa kepada yang pertama adalah peniadaan keabsahan. Ya la solata, tidak boleh dibawa kepada selain keabsahan kecuali dengan dalil. Ya artinya tidak sah solat. Liman untuk siapa? Siapa saja, baik makmum maupun imam, baik sendiri maupun ia berjamaah. Ya, liman umum kata Imam Syafi'i. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya ketika eh, pemahaman seperti ini secara kaidah syariat diterima jelas. Ini adalah ditunjukkan oleh kaidah-kaidah usul fiqh. Ketika kemudian lawan mengatakan, bukankah Allah menyuruh diam? Ya, Allah berfirman, "Wa idza al Qur'anu fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkan dan diam. Kata Imam Syafi'i ayat itu umum. Ya, ayat itu umum, mencakup Al-Fatihah dan yang lainnya dan hadis ini khusus untuk Al-Fatihah. Maka kaidah usul fikih mengatakan apabila bertemu yang umum dengan yang khusus, maka yang umum itu dikhususkan. Lihat dari sisi pendalilannya dapat diterima secara kaidah syariat. Ya. Mereka yang mengatakan tidak disyariatkan mengatakan ayat ini dikuatkan oleh hadis wa idza wa idza qara'a fa ansitu apabila ia membaca imam membaca maka hendaklah diam dan juga menunjukkan bahwasannya e, Rasulullah SAW setelah itu sebagian disebutkan satu riwayat ya melarang manusia untuk membaca sama sekali. Nah di sini ya masing-masing punya hujah-hujah dari sisi pemahamannya dapat diterima. Maka ini disebut dengan khilafun, mu'atabar, khilafun mu'tabar, ya perselisihan yang dianggap. Artinya sama-sama kuat, maka dari itu, perselisihan yang seperti ini tidak boleh kita saling menyesatkan dengan mengatakan bahwa ya siapa yang membaca eh, apa namanya eh, dengan keras maka dia telah berbuat bid'ah, tidak benar seperti itu. Ya, atau dia sesat, ini juga lebih tidak benar lagi. Nah, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kecuali uh, kebalikannya khilaf yang ghairu mu'tabar. Perselisihan yang tidak bisa diterima. Kenapa? Yaitu karena tata cara pemahaman terhadap dalilnya tidak bisa diterima secara kaidah-kaidah syariah. Seperti orang yang berdalil untuk membolehkan salawat-salawat nariyah badriyah dengan keumuman hadis Ya, man salla alaiya wahidah sallallahu alaihi wasallam Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sepuluh kali. Tidak boleh, karena pendalilan seperti ini tidak benar. Kenapa? Karena hadis ini mutlak, tidak dijelaskan tata apa tata caranya telah dijelaskan dalam hadis-hadis lain bagaimana Rasulullah bersalawat. Dan ternyata tidak ada satupun sahabat yang membuat-buat salawat sendiri. Walaupun ada sebagian mengklaim bahwa Abdullah bin Mas'ud misalnya membuat salawat padahal itu dihukumi marfu oleh para ulama karena masalah seperti ini tidak mungkin mimba, min majalil ijtihad ya lapangan ijtihad tidak mungkin nah seperti ini ya pemahaman-pemahaman yang harus kita faham. Ya, seperti orang-orang apa namanya liberal ya yang mengatakan yang memahami suatu ayat bahwa semua agama sama plural dalam surat Al-Baqarah innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala fala khaufun alaihim fala falahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun sesungguhnya orang yang beriman Yahudi, Nasara, Nasrani, Sabiin, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat surga. Lalu dipahami oleh orang liberal bahwa ini menunjukkan semua agama sama. Kenapa? Karena pemahaman ini bertabrakan dengan ayat-ayat yang lain dan hadis-hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa orang Yahudi dan Nasrani ya itu kafir dan bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani pasti masuk neraka kalau mereka tidak beriman kepada ajaran Rasulullah SAW. Nah, seperti ini ya, maka dari itu, ya harus kita bisa membedakan antara perselisihan yang mu'tabar, ya sehingga kita tidak perlu saling menyesatkan pelakunya, dan perselisihan yang goyru tabar, yang boleh kita ingkari orang yang salah dalam pemahamannya. Nah, Ya, Ikhwatuliman Rahimakumullah, sebelum kita masuki telepon yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini kembali, kita akan tanyakan dulu Ustaz sebuah pertanyaan yang mungkin agak menyimpang, namun ini agak penting nampaknya uh, untuk yang bersangkutan dan untuk uh, pendengar yang lainnya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya uh, kita tidak perlu sebutkan, saya Fulan, saya dulu sering mabuk-mabukan, dan mohon maaf main cewek katanya. Apakah Tuhan mengampuni saya kalau saya mau bertobat Ustaz? Silahkan. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim dan disebutkan Imam Nawawi dalam Riyadhus Salihin. Rasulullah SAW sabda, kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ini nafsa." Dahulu kata Rasulullah, ada seorang laki-laki yang pernah membunuh 99 jiwa. Lalu ia mencari orang yang paling alim di dunia. Lalu ditunjukkanlah kepada seorang ahli ibadah, lalu dia bertanya, ada orang yang telah membunuh 99 jiwa. Apakah masih ada pintu taubat? Apakah Allah masih akan mengampuni, masih mengampuni dosaku dan menerima taubatku? Si ahli ibadah berkata tidak. Lalu dibunuhlah si ahli ibadah ini sehingga sempurna seratus Tapi ia masih ingin taubat. Lalu ia mencari lagi orang yang paling alim di dunia Lalu sekali ini dia diper, dipertemukan dengan seorang ulama. Lalu ia berkata ada orang yang telah membunuh sampai seratus jiwa. Apakah ya masih di, di, diampuni dosanya dan diberi taubat? Kata ulama ini, "Faman yahulu baina wa baina taubah?" Siapa yang menghalangi engkau dengan taubat? Tinggalkan negerimu yang tempatmu yang rusak itu. Pergilah ke negeri sana yang di sana banyak orang-orang saleh beribadahlah kepada Allah di sana. Si orang ini rupanya memang ingin bertobat. pergilah dia. Ya. Namun di tengah jalan malaikat maut menjemput. Sehingga ber, ya, ber, apa berebutlah antara malaikat adab atau malaikat rahmat yang akan mengambilnya. Malaikat rahmat berkata, dia datang untuk bertaubat. Malaikat azab berkata, tapi orang ini, dia tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun juga. Lalu Allah mengirim seorang malaikat yang berbentuk manusia untuk mengukur kemana mana negeri yang paling dekat di dia, yang dia tinggalkan atau yang dia tuju. Lalu Allah berfirman kepada negeri yang dia tinggalkan, Ya wahai negeri menjauhlah. Allah berfirman kepada negeri yang dia tuju, wahai negeri mendekatlah. Ternyata diukur, ternyata lebih dekat kepada negeri yang dia tuju. Lalu Allah maka dia pun di, diambil oleh malaikat rahmat Allah ampuni dosanya Allah berikan taubat makanya ya Allah maha pengasih lagi maha penyayang siapa saja yang mau bertaubat sungguh-sungguh Allah akan berikan asal dia taubatnya sungguh-sungguh Allah berfirman kul kul ya lilladzina asrafu ala anfusihim ya la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a katakan hai Muhammad Wahai orang-orang yang melampaui batas, yang banyak berbuat maksiat, ya, jangan kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa dan sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Kewajiban kita adalah bertobat segera sebelum ya nyawa menjemput kita. Ya sebelum nyawa kita dijemput oleh malaikat maut. Ya, kan karena ketika tatkala nyawa kita sudah sampai ke, ke, ke kerongkongan, sudah tidak bermanfaat lagi taubat kata Rasulullah. Nah. Ya, Ihotulimun rahimakumullah. Berikutnya ada telepon yang masuk dari saudara kita di Lampung. Silakan, Bapak. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini saya mau nanya salah satu hadis ini. Uh, hadis muntakob ah, hadis dari dalil pilihan enam sifat ini mohon kesahihannya dari Syekh Maulana Muhammad Yusuf. Uh, itu aja Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Jelas Uh, saya belum pernah melihat buku itu ya hadis tentang muntakhab itu ya barangkali apa namanya nanti insya Allah saya coba cari ya di pasaran atau tanya ke teman-teman tentang buku itu untuk melihat ya status hadis-hadis yang ada dalam buku tersebut. Nah. Ya baik, Ikhwatul Rohimah Rahimakumullah Kembali kita akan angkat pertanyaan yang masuk via SMS karena begitu banyak pas kesempatan siang hari ini ya, pada kesempatan siang hari ini uh, berhubungan dengan masalah hadis. Assalamualaikum Ustaz. Salahkah saya beranggapan bahwa percuma menyampaikan hadis kepada orang lain jika orang itu belum mentauhidkan Allah dengan benar? Syukron. Silakan Ustaz. Tidak ada percuma dalam istilah menyampaikan ilmu Selama tujuan kita adalah untuk memberikan hidayah kepada manusia. Namun tentunya di dalam menyampaikan ilmu ada perkara-perkara yang harus lebih didahulukan. Ya. Seperti dia antum katakan tadi dia belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali antum sampaikanlah hadis-hadis ya tentang keutamaan tauhidullah. Ya hadis-hadis yang menunjukkan bahwa orang yang mati di atas la ilaha illallah pasti masuk surga hadis-hadis yang menunjukkan bahwa orang yang mati di atas kesyirikan pasti masuk neraka dan tak akan pernah masuk surga. Sehingga dari situ dia mau untuk menuntut ilmu ilmu tauhid dan mengetahui tentang hakikat syirik. Ya coba dia sampaikan hadis-hadis yang sesuai dengan eh, apa namanya ya penyimpangan yang ada pada teman kita itu. Ya, tentunya yang lebih kita dahulukan yang lebih kita apa namanya prioritaskan adalah hadis-hadis yang berhubungan masalah akidah, akidah tauhid terutama. Nah. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah. Ada saudari kita kembali masuk di line telepon. Ukti Ena. silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, Ana mau tanya. Uh, teman Ana ada yang ikut ngaji, tetapi uh, dia memahaminya dengan Al-Quran dan Sunnah gitu. Tetapi uh, di sini boleh nggak Ustadz menyebutkan organisasinya? Jangan, jangan, jangan. Oh iya, uh, bagaimana gitu? Sedangkan dia juga memberikan syubhat-syubhat kepada anak gitu yang baru ngaji juga tentang kenapa anak memilih manhaj salaf gitu. Sementara menurut dia manhaj salaf ini kurang tegas dalam seperti kemarin lagi di, di keting atau eh, masalah-masalah uh, agama yang terjadi di Indonesia kayaknya kurang tegas gitu uh, sikapnya gitu terhadap uh, kezaliman yang diterima oleh saudara-saudara kita yang muslim gitu dan dia juga bertanya tentang masalah di Palestina Ustaz katanya uh, mana ini tidak memberikan kontribusi apa-apa gitu terhadap rakyat Palestina gitu katanya suruh uh, perang tetapi menunggu sampai kesiapan apa perintah dari pemerintah ya kan tapi bagaimana mungkin padahal di Palestina itu kata dia bilangnya seperti itu memang udah tanyanya dia maksud dia lah harusnya. Baik. Ya Ustaz, baik Wa yaki, silakan Ustaz. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, tidak setiap orang membawakan Al-Quran dan Hadis ya benar pemahamannya. <coughs> Bukankah orang-orang khawarij Rasulullah telah kabarkan bahwa mereka ya hafal Al-Quran dan membawa-bawa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah ketika mensifati orang-orang Khawarij, ya keraun Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran, mereka hafal Al-Quran. Wala yujawizu tarakiyahum, tapi sayang. Bacaan mereka tidak sampai ke tenggorokan, artinya tidak memahami dan pemahaman yang sahih. Tidak menempatkan ayat tersebut dan hadis-hadis sesuai dengan tempat yang benar Ya, dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan yaquluna min qadkharil bariyah. Mem mereka membawa-bawa sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Makanya <clears throat> ya, setidak setiap orang yang membawakan Al-Quran dan hadis bisa diterima pemahamannya. Sampai kita lihat bagaimana pemahamannya sesuai tidak dengan pemahaman para sahabat, para tabiin, tabiun, tabi. Adapun masalah ketidaktegasan yang dia pandang, ketidaktegasan itu barangkali seperti misalnya sikap-sikap terhadap, terhadap Palestina. Ya, kenapa katanya manhaj salaf ini tidak tegas dalam Palestina? Apa yang ya mereka kira tentang tegas di sini? Artinya ya tidak jihad, tidak pergi ke sana. Anehnya, yang ya teman anti sendiri tidak pergi ke sana. Seharusnya yang pertama kali anti tanyakanlah ke dia, kenapa engkau tidak memberikan uswah saja dan masih kenapa sampai hari ini kamu masih ada di sini? Kamu kenapa nggak pergi ke sana sekalian? Kalau dia memandang bahwasanya setiap muslim yang ada di Indonesia harus pergi ke Palestina dan bahwasanya jihad di Palestina itu hukumnya fardu ain, berarti seluruh umat Islam di Indonesia yang masih ada sampai hari ini berdosa, termasuk yang mengucapkan tadi. Kenapa dia ya tidak pergi pergi saja langsung ke sana, ya masih bercokol di Indonesia? Ini pertanyaan yang harus anti tanyakan kepada dia. Yang kedua, bahwasannya ya tidak perlulah ya kita ini apa namanya terbakar oleh emosi dan terbakar oleh apa namanya semangat tanpa melihat batasan-batasan dan keilmuan serta melihat keadaan kaum muslimin yang ada. Nggak syak. Kaum muslimin yang terzalimi kita semua adalah sakit karena kaum muslimin itu seperti satu tubuh yang apabila sebagian sakit semua merasakan sakit. Akan tetapi tentunya kita berusaha melihat juga batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam manhaj al-sunnati wal jamaah yang ditunjukkan oleh dalil dan pemahaman para sahabat tabi'in dan para ulama setelahnya. Seperti dalam masalah jihad, para ulama tegas mengatakan tidak boleh pergi kecuri dengan seizin pemimpin di negeri itu. Ya. Demikian pula kita melihat kemampuan kaum muslimin dan yang lainnya. Coba kita perhatikan. Justru kita balik ya melempar ke mereka. Kalian sendiri tidak pernah tegah terhadap kesyirikan dan bid'ah. Kalian menuduh kita tidak tegas dalam masalah seperti itu. Padahal masalah memberikan pertolongan kepada muslim adalah semampunya. Tapi yang kita lihat di masyarakat berupa kesyirikan dan bid'ah, kalian diamkan. Bukankah kesyirikan atau adalah ya kemungkaran yang paling murkar di dunia ini adalah syirik. Kalaulah kaum muslimin itu dibunuh ataupun ya yang lainnya, barangkali Allah ampuni dosanya. Tapi kalau kaum muslimin mati di atas kesyirikan, bagaimana? Rasulullah SAW sabda, "Inna umati umatun marhumah, laisa azabun fil akhirah inna azabuha fid dunya bil qatli wal zalazil wal fitan." Umatku ini umat yang disayangi oleh Allah ia tidak akan diazab di akhirat tapi diazab di dunia dengan cara dibunuh ia dengan zalazil gempa bumi dan berbagai macam fitnah maka dari itu kita di dalam mensikapi berbagai macam gejolak-gejolak yang ada di zaman ini, segala sesuatu harus dinilai dengan keilmuan, dengan hati yang dingin, dan segala sesuatu harus dengan bimbingan para ulama kibar tentunya ya bukan sebatas dengan semangat bukan hanya sebatas dengan apa namanya ya kemarahan dan emosi tidak nah ya ikhutliman rahimakumullah berikutnya sudah ada menunggu Bapak Seno di Sunter silahkan Pak Seno Assalamualaikum Pak Ustadz Assalamualaikum warahmatullah begini Pak Ustaz saya mau menanya ini masalah mungkin gak pada di masalah saya yeah. ini masalah orang tua saya sampai sekarang kan kan masih istilahnya ke orang Jawa bilang ke Jawa kok masih mas mau nasihati bapak saya itu jalannya gimana pak ya setiap saat bilangin katanya Ustaz semua itu dibayar karena gitu loh pak jadi saya tuh mau masuk masukan tuh bingung gitu gimana saat datangnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan Ustaz kenapa harus bingung pak sampaikan aja pak bukan masalah dibayar atau tidaknya tapi masalahnya itu yang disampaikan benar atau tidak. Sesuai tidak dengan panduan kita Al-Quran dan Sunnah. Tanyakan kepada dia. Menurut Bapak Al-Quran dan Hadis itu panduan kita bukan? Biasanya mereka-mereka itu berkata ya buka. Apa mengatakan enggak? Enggak. Ya. Sebetulnya hati mereka menolak untuk menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai panduan. Yang mereka jadikan panduan adalah primbon, ya kitab-kitab Kotoloco atau atau yang lainnya atau setidaknya adalah ya keyakinan yang ada di masyarakat dukun-dukun yang mereka ikuti naudzubillah maka harus difahamkan dulu bahwa agama kita agama agama ini milik Allah dan milik Allah Subhanahu wa taala murni agama ini adalah yang berasal dari wahyu Allah berupa Al-Qur'an dan hadis adapun para ustadz itu hanya hanya bertugas untuk menyampaikan ilmu coba kita lihat apa ya bukan masalah dibayar atau tidaknya, tapi yang disampaikan itu benar atau tidak. Kalau Bapak mengatakan tidak benar, apa alasannya? Kalau Bapak mengatakan benar, kenapa Bapak tolak? Nah ini Pak ya. Dan Bapak terus menerus untuk memberikan nasihat, ya, memang berat ya, apalagi orang tua. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Nah, Baik, ikhwatul iman rahimakumullah demikian semoga jawaban Ustaz bermanfaat dan kita akan melanjutkan kembali masih di telepon yang masuk pada kesempatan siang hari ini ada saudari kita di Jakarta. Silahkan Uhti. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Tolong. Uh, tadi tuh saya jalan-jalan ke toko buku Ustaz. Kebetulan saya melihat sebuah buku yang judulnya agak-agak bagaimana gitu. Jadi uh, di situ dia menulis buku tentang zikir untuk uh, berhubungan dengan suami istri gitu Ustaz. Menurut dia apa namanya zikir itu wasilah untuk mendekatkan diri pada saat berhubungan itu maksudnya gimana gitu Ustaz? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Memang Rasulullah telah mengajarkan adanya zikir ketika hendak berhubungan yaitu Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya, ya, Allah, jadi jauhkanlah kami dari setan dan jadi jauhkanlah setan dari apa yang kau berikan rezeki kepada kami berupa anak. Zikir seperti ini diajarkan oleh Rasulullah. Tapi kalau ternyata buku itu mengajarkan zikir yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, maka berarti ia telah membuat buat ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Maka dari itu, ya, uh, anti melihat Dikir yang dia sebutkan dalam buku itu apakah sesuai dengan yang diajarkan Rasul atau tidak. Nah. Baik, Iman Rahimakumullah kembali di pesan singkat yang masuk. Assalamualaikum Ustadz, adakah buku-buku yang mudah untuk mempelajari dan dijadikan panduan dalam masalah-masalah hadis? Dalam acara yang Ustadz ajarkan di Radio Roja ini, Buku panduannya apa Ustaz? Jazakallah khairan. Silahkan Ustaz. Uh, buku yang saya jadikan panduan yaitu kitab Qawaidut Tahdis min Fununi Mustalahil Hadis yang ditulis oleh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Ya, ada buku-buku yang sudah terjemah seperti <clears throat> Taisir Ulumul Hadis apa? Taisir Mustalahil Hadis yang ditulis oleh Amanna eh, Qattana, eh, la, la, uh, Mahmud Qattan, Tohan ya, Mahmud Tohan. Ya, dan buku itu bagus ya maka saya tidak tahu apakah ada buku hadis lain yang sudah terjemahkan saya tidak tahu nah baik ikhwan rahimakumullah kita akan masih lanjutkan di pesan singkat yang masuk pada kesempatan sore hari ini Karena pesan singkat yang masuk sungguh banyak sekali dan juga tidak kalah menariknya pertanyaan-pertanyaan uh, di pesan singkat yang ada. Assalamualaikum Ustadz, apakah hadis ini sahih katanya? Sesungguhnya berzikir dengan mengeraskan suara setelah sholat fardu ada dilakukan Nabi atau ada dilakukan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Ibnu Abbas. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dari Suwarno di Jakarta. Silakan Ustaz. Sudah saya sebutkan Pak bahwa hadis yang dikeluarkan Bukhari itu sahih. Ya dan Hadis itu memang ada dalam Sahih Bukhari. Hadis itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas, namun para ulama berbeda pendapat dalam memahaminya. Sebagian ulama dan ulama madhab Imam Ahmad bin Hambal dan beberapa ulama lain berpendapat bahwa yang sunnah berzikir setelah sholat itu dengan dijaharkan, dikeraskan. Namun masing-masing bukan dengan satu suara tidak pula dipimpin oleh imam. Karena ya kebiasaan yang di masyarakat dengan cara dipimpin satu imam ya dan demikian pula dengan suara yang dikeras apa dengan satu suara kor tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW tidak pula para sahabat dan tabiin Imam Syafi'i berpendapat bahwa ya e, menjaharkan apa dikir setelah sholat itu yang sunnah disirkan beliau membawakan ayat ya bahwasanya pada asalnya uh, itu di, di, di, di, didisirkan, di, dibaca dengan lirih. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawl Dan berzikirlah kepada Rabbmu pada dirimu ya, dengan rasa takut dan suara yang tidak keras. Dan Imam Al-Syafi'i rahimahullah membawa apa membawa uh, Hadis Ibnu Abbas tersebut mimbab ta'lim. Sebatas Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat ya tentang cara apa zikir-zikir. Wa'illah setelah itu tidak disyariatkan. Ya karena setelah mereka faham dan tahu maka pada waktu itu ya tidak disunahkan. Allahu alam yang saya contoh kepadanya pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ini. Adapun pendapat Ibnu Abbas tadi ya dibawa kepada ta'lim Sebab untuk dikatakan bahwa dibolehkan jahar harus pada batasan yang jelas apakah semua zikir atau sebagian atau bagaimana. Allahu a'lam. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah, semoga bermanfaat dan masih ada telepon yang masuk pada kesempatan sore hari ini dari Ibu Fitri di Bekasi. Silahkan Ibu Fitri. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diteraskan lagi suaranya Bu. Ya Pak, saya mau tanya uh, musibah yang akhir-akhir ini terjadi Eh, sama nggak nilainya atau artinya dengan musibah yang dulu terjadi waktu zaman nabi-nabi, ya, Nabi Lut, Nabi Nuh gitu. Demikian saja, terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Uh, <clears throat> tentu buat orang-orang kafir dan orang-orang yang mempersekutukan Allah dan orang-orang yang banyak berbuat dosa, kita katakan sama sebagai apa adab untuk mereka Ya, adapun untuk orang yang beriman ketika mereka terkena apa namanya azab tersebut atau terkena musibah tersebut itu menjadi rahmat untuk mereka sebagai ampunan. Ya, untuk orang-orang Islam itu sebagai ampunan. Adapun untuk non-muslim maka itu sebagai adab buat mereka. Makanya tidak bisa dimutlakan bahwa itu adab secara apa namanya secara mutlak. Tapi kita katakan dia azab untuk ya untuk orang-orang yang kafir kepada Allah dan dia rahmat dan ampunan insya Allah buat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sebab bersabda dalam hadis yang sudah saya sebutkan tadi, "Inna ummati ummatun marhumah, sesungguhnya umatku yaitu umat Islam, umat yang disayangi oleh Allah. Laisa laha azabun fil akhirah." Ia tidak diadab di akhirat, maksudnya diadab dengan kekal. Ada juga yang tidak diadab sama sekali. Wa inna ma'adzabuha fid dunia tapi adabnya di dunia. Bil qatli wal zalazil wal fitan. Dengan cara dibunuh atau dengan gempa bumi, tsunami dan yang lainnya dan demikian pula dengan fitnah. Iya. Lihat Rasulullah mengatakan di dunia saja, adapun di akhirat berarti itu semua mengurangi. Maka dari itu, ya, e, musibah-musibah yang mendera itu hakikatnya adalah mengampuni dosa orang-orang yang beriman. Ya, akibat daripada mereka diam dari kemungkaran karena terkadang suatu musibah atau adab Allah ratakan akibat daripada orang-orang beriman itu diam tidak mengingkari kemungkaran padahal mereka mampu. Iya, berbeda dengan orang yang tidak mampu Allah masih memberikan uzur. Tapi ketika mereka mampu dan ternyata mereka tidak mengingkari, maka pada waktu itu ya musibah atau azab akan merata. Allah berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian kepada ya musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja, tapi juga orang beriman. Ya. Dan sebutkan dalam hadis la ta'murunna bil ma'ruf wa tanhal wa tanhauna 'anil munkar. Aw la yushrikanna aw la yushrikanna Allah an ya, an ya'umakum Allah bil bala. Hendaklah kamu beramal ma'ruf nahi munkar atau Allah akan ratakan azab kepada kamu semuanya. Ya, thumma tad'un fala yustajab fala yustajabu lakum. Lalu kalian berdoa ternyata tidak dikabulkan doa kalian itu. Nauzubillah. Nah. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah kembali telepon sudah uh, menunggu kita dari Bapak Yunus di Depok. Silahkan Bapak Yunus. Assalamualaikum Pak Ustaz. Allah. Ya, mau tanya ini saya kebetulan punya dua buku hadis uh, kumpulan hadis Sohe Buhari dengan ini hadis Muslim susunan bah Bahresi itu uh, ha, uh, ini sahih atau tidak itu Pak? Iya, baik. Terima ya, kasih Bapak. Itu aja yang pertanyaan. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Uh, Bukhari dan Muslim adalah dua kitab yang sudah saya sebutkan telah disepakati oleh para ulama kan kesahihannya. Mungkin diterjemahnya Pak ya, bukan disusun oleh uh, penulis tadi itu yang di, yang disebutkan oleh bapak itu namanya itu hanya sebatas menerjemah saja ya Allah ya masih di SMS eh, kali ini mohon maaf kita akan lanjutkan ke pesan singkat yang juga masih banyak berdatangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz apakah benar tolab datangnya saya ke majelis tolab dapat mendapatkan ganjaran katanya karena Ana sendiri di desa karena Ana sendiri di, di desa tidak ikut karena Ana pindah ke Paham Salap. Wassalamualaikum, Sofian di Lampung, silahkan. Uh, eh, mendatangi majelis ilmu jelas keutamanya besar, ya. Yeah. Uh, karena menuntut ilmu termasuk jihad, sebagai dikatakan Abu Darda dan Muad bin Jabal. Ya dan <clears throat> disebutkan dalam hadis siapa yang pergi ke masjid tidak ada niat kecuali ingin mengajarkan kebaikan atau mempelajari kebaikan. Ya man raha ilal masjid, man raha au ghada ilal masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan al yu'allima khairan, kana ka ajlil hajj taman hajjatuhu. Maka pahalanya seperti haji ya sempurna hajinya. Ya. Dan pahala-pahala yang lain yang sangat banyak disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ya maka dari itu kalau antum menuntut ilmu, ya, itu palanya besar. Tapi ingat, di dalam mencari guru dan dalam berduduk di majelis ilmu harus tidak boleh kita sembarangan. Karena Rasulullah SAW telah mengabarkan, Inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir di antara tanda hari kiamat ilmu diambil dari Al-Asagir. Siapa di Al-Asagir? Kata Abdullah bin Mubarak yaitu uh, ahlul bidah ya mereka adalah para ahli bid'ah. Ini adalah larangan Rasulullah tegas ya untuk belajar dari para ahli bid'ah. Maka dari itu, ya kewajiban antum dalam mencari guru adalah yang yang pertama yang mempunyai akidah dan manhaj yang jelas, yang lurus. Yang kedua adalah yang telah mumpuni keilmuannya, bukan orang sebatas ya pandai bicara tapi ternyata tidak berdasarkan ilmu yang ketiga yang baik akhlaknya sehingga antum bisa menirunya ya Allah alam nah. baik ikut liman rahimakumullah ada pertanyaan menarik Ustadz ada pertanyaan menarik dari eh, seorang uh, Umu Umu Hasna di Bekasi Ustadz, bagaimana kita menjawab pertanyaan orang awam, Ustadz, yang bertanya kepada kita, kenapa teroris itu orang-orang yang mengamalkan sunnah, paham dengan Al-Quran, dan rajin sholat? Mohon jawabannya Ustadz dari Ummu Hasna di Bekasi, silakan. Kenapa demikian? Karena terkadang mereka terlalu berlebih-lebihan dalam semangat, ya. Dan apa namanya terkena syubuhat-syubuhat ya para penyeru kepada pemikiran-pemikiran itu. Kita lihat memang ya mereka berjenggot di atas mata kaki, ya. Dan Rasulullah SAW juga telah mengabarkan di suatu hadis-hadis yang di hadis di hadis-hadis yang sahih yang Rasulullah SAW tersebutkan dalam dalam sabdanya. Di antaranya Rasulullah sabda tahqiruna salatakum bisalatim ketika Rasulullah mensifati orang-orang khawarij yang mereka itu suka mengkafirkan dan menghalalkan darah kaum muslimin. Ya, kata Rasulullah tahqiruna salatakum bisalatim wa siyamakum Kamu akan menganggap remeh salat kamu dibandingkan dengan salat mereka puasa kamu dibandingkan dengan puasa mereka. Saking hebatnya mereka dalam berpuasa, saking hebatnya mereka dalam sholat. Ya bahkan mereka pun hafal Quran. Bahkan Ibnu Abbas ketika berdialog dengan orang-orang Khawarij, Ibnu Abbas mensifati mereka bahwa jidat mereka hitam, tangan mereka kapalan, saking kuatnya ibadah mereka. Tapi Rasulullah mengatakan yang merukuna milan Islam. Mereka semua, mereka orang-orang Khawarij itu keluar melesat dari Islam sebagaimana melesatnya apa namanya panah anak panah dari buruannya. Nah, ya demikian. Maka dari itu kita jangan sebatas melihat dari sisi mereka mengamalkan sunnah. Kalau ternyata akidah dan keyakinan serta manhaj mereka jauh menyimpang dan menyimpang daripada manhaj al-sunnati wal jamaah yang diyakini oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ya tentunya orang-orang yang mereka itu tidak setuju dengan ketika mereka kita sifati mereka dengan demikian. Kalau mereka berkilah, kalau khawarij itu kan adanya di zaman dahulu saja. Kita kita katakan ini batil. Rasulullah mengabarkan bahwa orang khawarij itu muncul di setiap masa. Sampai-sampai Abdullah bin Umar mengatakan, "Kullama kharaja qarnun quti." Setiap kali keluar di setiap masa akan ditebas habis terus sampai Rasulullah menyebutkan 20 kali. Sampai kemudian generasi akhir mereka ya keluar di tengah-tengah mereka dajjal. Nah, Ya, ikhutul iman rahimakumullah. Mungkin kita akhiri dulu pertemuan kita pada kesempatan siang menjelang sore, siang menjelang sore ini dan barangkali ada hal yang ingin disampaikan dari Ustadz untuk e, kesimpulan dari kajian kita pada kesempatan siang menjelang sore ini. Silakan Ustadz. Jadi hadis sahih adalah hadis yang memenuhi lima syarat yang telah saya sebutkan. Dan hadis sahih adalah hadis yang wajib kita amalkan dan kita jadikan hujah. Adapun hadis yang tidak sahih tidak boleh kita jadikan hujjah. Ya sebagaimana Imam Imam Syafi'i berkata, "Idza sahhal haditsu fa huwa madhhabi." Apabila hadis itu telah sahih, maka itulah madhabku.